Di antara nikmat itu adalah diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas, memberikan hidayah kepada manusia. Ia berisi peringatan, ia berisi syifa, sebagai obat obat untuk orang-orang yang memiliki penyakit apa yang ada di dalam hatinya ia sebagai pemberikan pemberi peringatan. Demikian pula pelipur lara bagi mereka yang ditimpa kesedihan dan kegundah gulanaan. Umat Islam. Di antara surat-surat Al-Quran, di antaranya adalah surat-surat yang penuh dengan hikmah, yang mempunyai makna yang sangat dalam, yang mempunyai makna yang sangat luas. Di antaranya sebuah surat yang dikatakan oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalat "Lau ma anzalallahu hujjatan ala ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah kata Imam Syafi'i Allah tidak menurunkan hujjahnya Kepada makhluknya kecuali surat ini Niscaya itu sudah cukup Ia adalah surat Al-Asr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wal asri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Di sini Allah bersumpah wal asri demi masa. Sebagian ulama berkata wal asri demi waktu asar. menunjukkan ya akhal Islam akan keutamaan dan keagungan waktu di mana kita diperintahkan oleh agama kita untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas." Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka dari itu Allah bersumpah wal asri demi wa, demi masa karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba akan senantiasa dua kaki anak Adam berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara yang pertama kali kata Rasulullah an umurihi fi maafna tentang umurnya buat apa yang buat apa ia habiskan wal asri demi waktu asar Atas pendapat ini akal Islam menunjukkan akan keagungan waktu asar karena ia memang waktu yang mulia. Oleh karena itu, perbuatan maksiat di waktu asar dilipat gandakan dosanya dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Adalah para sahabat kata Ibnu Qudamah lebih mengagungkan waktu setelah asar daripada waktu setelah sholat subuh. Oleh karena itu Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, ada tiga orang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan disucikan ia. Dan bagi mereka adab yang pedih, Siapa di antaranya? Rajulun bayi'a rajulan fi waqtil asar. Seorang laki-laki yang berjual beli di waktu asar. Namun sayang jual belinya dihiasi dengan sumpah-sumpah palsu. Ia berkata kepada temannya bahwa ia sudah memberikan dengan harga begini dan begitu. Padahal tidak demikian. Lalu Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, ini menunjukkan akan kemuliaan waktu asar. Maka Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Lalu Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, alif lam di dalam al-insan di sini mempunyai makna istighraq, artinya seluruh manusia. Sesungguhnya seluruh manusia. La fi khusrin, lam di sini mempunyai makna taukid, betul-betul penegasan bahwa manusia pada asalnya seluruhnya merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan pengecualian mereka yang mempunyai empat sifat Merekalah orang-orang yang tidak merugi. Siapa mereka ya umat al-Islam? Yang pertama illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Bagaimana kita cara beriman kepadanya? Semua butuh kepada ilmu. Seseorang yang berucap saya beriman kepada Allah butuh kepada ilmu. Ketika seorang berkata, saya beriman bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Tapi saya yakin bahwasanya Kiai Fulan dan Alan yang sudah mati itu bisa memberikan rezeki. Bisa mengatur alam semesta. Apakah kita katakan bahwa orang ini imannya benar? Jawabnya tidak. Bukankah orang-orang musyrikin pun beriman kepada Allah? Tapi mereka mempersekutukan Allah Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la Allah." Apabila kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Allah. Mereka beriman akan adanya Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi keimanan yang tidak disertai dengan ilmu. Sehingga mereka mempersekutukan Allah maka Allah berfirman, "Illalladzina amanu." Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah membutuhkan ilmu. Siapa yang beriman kepada Allah dengan tanpa ilmu, pastilah akan jatuh kepada kesesatan dan kesalahan ketika ia beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Lihatlah di masyarakat kita misalnya, Berapa banyak masyarakat kita meyakini bahwa sifat Allah hanya 20 Lalu ia berkata nama Allah ada tujuh, ada 99. Berarti konsekuensinya ya akhi, ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Semua ini akhi akibat daripada kurangnya keilmuan dia ketika ia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ketika seorang hamba berkata saya beriman kepada malaikatnya. Ini pun butuh kepada ilmu. Lihatlah orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka beriman kepada malaikat. Akan tetapi apa katanya? Katanya malaikat itu adalah wanita wanita, malaikat itu jenis kelaminnya wanita maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka Allah berfirman waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun mereka menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah itu katanya wanita apakah mereka menyaksikan penciptaannya sungguh mereka akan ditulis pernyataannya itu dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman illal amanu kecuali orang yang beriman. Tidak mungkin keimanan akan tumbuh tanpa ilmu. Ketika Anda beriman dan yakin bahwasanya Allah ada, itu dikarenakan punya ilmu, ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh tentang Allah Rabbul Alamin. Yang pertama ya akhi illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua kata Allah wa amilus salihat dan beramal salih. Karena iman tanpa amal salih percuma. Dan amal salih tanpa iman pun percuma. Lalu Allah mengatakan wa salihat dan mereka beramal saleh. Allah tidak sebatas mencukupkan dengan beramal saja, tapi Allah mengatakan beramal saleh. Kapan ya akal Islam? Suatu amal disebut dengan amal saleh. Kata para ulama, suatu amal disebut dengan amal saleh apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu an yakuna mukhlishan lillah Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah semata Ikhlas mengharapkan keriduan Allah Dan yang kedua adalah Mutaba'atu sunnati Rasulullah Mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itulah yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabbnya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sifat yang kedua orang yang tidak merugi adalah yang beramal saleh. Amalan tersebut ikhlas, dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan keriduan Allah. Yang kedua adalah dia berusaha mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa alladziina amanu wa aminus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh kata Allah. Ini merupakan dua sifat di akal Islam yang harus kita miliki semuanya. Setiap kita yang tidak ingin merugi di, di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, hendaklah ia beramal saleh, hendaklah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin itu semua kita capai kecuali dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, kita ingin salat, kita ingin zakat, kita ingin puasa, kita ingin haji. Bagaimana kita akan bisa melakukannya sementara kita tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Akhal Islam a'azani Allah. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usulul Thalatha berkata, "I'lam rahimakallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل Ketahuilah semoga Allah merahmatimu wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama kata beliau al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yaitu berilmu, yaitu berilmu tentang Allah, ber berilmu tentang Rasulullah, berilmu tentang Islam dan dalil-dalilnya. Itulah hakikat iman. Karena tidak mungkin seorang hamba beriman tanpa ilmu. Yang kedua kata beliau al-amalu bih, mengamalkannya. Konsekuensi ya akal Islam Orang yang mempunyai ilmu adalah mengamalkannya Karena ilmu apabila tidak bersambung dengan amal Maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat Bahkan menjadi bumerang bagi orangnya Kelak ilmu itu akan menyeret dia ke dalam api neraka Iya dan billah Aku lu wa astagfirullah li walakum Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Lalu Allah menyebutkan sifat yang ketiga Siapa mereka-mereka yang tidak merugi itu Allah berfirman watawasaw bil haqqi mereka saling berwasiat tentang kebenaran. Watawasau sabri dan saling berwasiat tentang kesabaran. Saling berwasiat tentang kebenaran, yaitu menyampaikan kebenaran kepada manusia. Tatkala menyampaikan kebenaran kepada manusia berat, Allah mengatakan watawasau sabri dan saling berwasiat tentang kesabaran. Karena menyampaikan kebenaran butuh kesabaran. Oleh karena itulah Rasulullah memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat yang mulia itu yang bernama Abu Dhar. Di antara wasiatnya, kulil haq walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit sekalipun juga. Watawasabil haq. Saling berwasiat tentang kebenaran. Terkadang seorang hamba akhi ketika disampaikan kepada dia nasihat, ketika diberikan kepada dia kebenaran, dia tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya. Ketika kita dakwahkan ilmu yang benar, kita sampaikan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Banyak orang yang menolak. Barangkali itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya barangkali karena ketidaktahuan dia bahwa itu sebagai sebuah kebenaran atau banyak lagi faktor-faktor yang lainnya mengapa mereka menolak akhal islam azani Allah wa iyyakum maka dari itu Syekh Muhammad At-Tamimi berkata yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih berdakwah setelah kita berilmu kita berusaha beramal maka kita sampaikan ilmu tersebut Para ulama berkata bahwa zakat daripada ilmu adalah menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Namun sayangnya akal Islam, banyak di antara orang-orang yang mempunyai ilmu, terkadang ketika ia menyampaikan kebenaran, dia khawatir orang-orang meninggalkan dirinya. Lalu kemudian dia pun mengikuti arus manusia. Dia takut menyampaikan kebenaran takut dimusuhi manusia, takut kehilangan suara, ataupun yang lainnya, sehingga ia tidak berani menyampaikan kebenaran.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 Akhal Islam. Watawasabil haq. Saling berwasiat tentang kebenaran. Setiap kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti pernah salah dan jatuh kepada kesalahan Apabila kita tidak tawasobil hak haq, tidak saling menasihati tentang kebenaran, tidak saling mewasiati tentang kebenaran, lalu bagi siapa yang akan mengingatkan kesalahan manusia? Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad, mana mana yang lebih utama? Saya sholat semalam suntuk ataukah saya menulis ilmu? Lalu kemudian Imam Ahmad berkata, jika engkau sholat, maka itu untuk dirimu. Kalau engkau menuntut ilmu, maka untuk dirimu dan masyarakatmu. Lalu beliau ditanya lagi, tentang masalah yaitu berbicara tentang perawi-perawi yang lemah. Kata Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta." Kalau aku diam, kamu diam, kapan orang-orang yang bodoh itu mengetahui antara yang hak dan yang batil? Akal Islam, namun semuanya ya akhi, menyampaikan kebenaran memang butuh kesabaran. Menyampaikan kebenaran memang berat dan pahit. Terkadang yang kita harapkan tidak ternyata tidak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita sampaikan kebenaran, kita harapkan dia menerimanya, tapi yang ada adalah hardikan, cemoohan, tuduhan dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan watawasau sabri dan saling berwasiat tentang kesabaran karena menuntut ilmu itu butuh kesabaran, mengamalkan ilmu butuh kesabaran dan mendakwahkan ilmu pun butuh kesabaran.